Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da Ikhwan fi din azza wa Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala setorkan dulu hadisnya tafadhal antum baca hadisnya. Oh. Anuman Khattab radhiyallahu anhu. Sudah hafal belum? Ayo ya, tafadhal. Bismillah. Bismillah. Naam barakallahu fiikum. Tafadhal. Talha, baca hadisnya. Rawahu Bukhari Muslim. Naam, sama aja ya. Barakallahu fiikum hafizakumullah. Yang terakhir kita ambil adalah mengenai bahwasannya dua kalimat yang tertera di dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma sudah kami jelaskan bahwasannya potongan yang pertama innamal a'malu binniyat itu menunjukkan bahwasannya semua amalan kita yaitu amalan-amalan ibadah pasti dibutuhkan adanya niat. Kemudian potongan yang kedua, wa inna malikul mriin manawa dan hanya saja setiap orang akan dibalasi sesuai dengan apa yang dia niatkan ini mengenai balasannya. Yang pertama mengenai wajibnya untuk menyertai niat, terutama amalan-amalan yang sifatnya adalah ibadah. Kemudian yang kedua adalah mengenai balasannya. Nah, balasannya tergantung dengan apa yang dia niatkan barakallahu fikum. Kemudian berikutnya yang mana? Naam. Qala Asy-Syaikh Shalal fauzan hafizahullah taala wal hijratu baqiyatun ila an taqumas saah gitu ya. Dan hijrah masih senantiasa ada dan tersisa sampai hari kiamat nanti. Jadi hijrah itu tidak terputus eh, tidak tertutup pintu hijrah. Sudah kami sebutkan hijrah makna secara globalnya, secara garis besar adalah apa maknanya hijrah? Al-intiqalu min baladil kufri ila baladil islam. Berpindah dari negeri kekufuran ke negeri Islam atau negeri kaum muslimin, itu hijrah yang maknanya secara garis besar. Kemudian di sana hijrah yang maknanya secara garis enam rincian, yaitu antum berpindah dari kampung yang penuh dengan kesyirikan ke kampung yang penuh dengan tauhid itu hijrah juga. Antum berpindah dari kampung yang penuh dengan enam kemaksiatan pindah ke kampung yang penuh dengan ketaatan itu hijrah juga. Antum berpindah dari sebuah amalan yang jelek menuju amalan yang baik hijrah juga. Antum berpindah mencari teman yang semula teman jelek, mencari teman yang bagus itu hijrah juga. Jadi barakallahu fikum hafizakumullah, hijrah yang maknanya na'am barakallahu fikum umum nah, secara garis besar yaitu al-intiqalu min baladil kufri ila baladil islam itu adalah hijrah yang sangat mulia dan sangat besar sekali. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam dikarenakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhatikan barakallahu fikum la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubatu hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Artinya bahwasanya hijrah itu tidaklah terputus, pintunya terbuka terus hingga terputusnya taubat. Dan taubat tidak terputus hingga terbit matahari dari arah barat sekarang itu matahari kalau terbit dari arah mana, Dir? Selatan atau timur? Matahari kalau terbit dari arah barat atau utara atau selatan atau timur? Belum tahu arah ya? Belum tahu? Enggak masalah. Enggak nanti dikasih tahu. Matahari sekarang terbit dari arah mana? Barat atau utara? Belum tahu arah juga? Belum tahu? Ewa. matahari terbit dari arah barat atau utara sekarang ini? Barat. Berarti sudah mendekati hari kiamat. Allah musta'an. Naam, dari arah barat atau utara? Hmm? Utara. Allah musta'an. La ba'as khair insyaallah. Dari arah mana? Hah? Timur ya. Naam barakallahu fikum timur, bukan utara wala barat wala selatan. Naam barakallahu fikum. Nah, ini nanti pintu taubat akan terputus, ditutup ketika matahari terbit dari arah barat. Allah musta'an berarti eh, barakallahu fikum ketika apa? Ketika naam mendekati hari kiamat. Karena keadaannya sangat ngeri sekali, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat yang besar juga ini. Naam barakallahu fikum. Kita lihat, fal muslimu bihajatin ilal hijrah daiman wa abadan. Maka seorang muslim sangat dibutuhkan untuk hijrah selama-lamanya dan terus-menerus. Karena hijrah itu maknanya nah barakallahu fikum bisa masuk dalam makna yang rinci tadi itu. Antum pindah dari pekerjaan yang haram kepada pekerjaan yang halal itu hijrah bukan? Hijrah juga. Antum meninggalkan teman-teman yang jelek menuju teman-teman yang baik hijrah bukan? Hijrah juga. Jadi hijrah itu jangan bayangannya cuman berpindah dari negara kufar ke negara kaum muslim tidak. Itu makna asalnya na'am. Paham ya? Makna asalnya seperti itu. Kita lihat. فَإِذَا دُيِّقَ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ وَصَارَ لَا يَسْتَطِيعُ إِذْهَارَ الدِّينِ هَاجَرَ إِلَى بَلَدٍ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُذْهِرَ yastati'u فِيهِ مُحَافَظَةً عَلَى الدِّينِهِ Apabila seseorang dipersempit, intinya tidak leluasa di dalam agamanya, dipersempit oleh pemerintah atau negara tersebut, وَصَارَ لَا الدِّينِ akhirnya dia tidak mampu menampakkan agama Islam syiar-syiar Islam tidak mampu, sholat dilarang, puasa nggak boleh, zakat pun juga dilarang. Kemudian barakallahu fikum, enam azan dilarang. Intinya nggak bisa menampakkan syiar agama. Nah, posisi yang seperti itu hukumnya wajib hijrah. Kalau memiliki kemampuan. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih ketika beliau mensyarah Naam barakallahu fikum hafizakumullah. Naam hadis yang kita baca ini di dalam Riyadhus salihin juga beliau menyebutkan Enam syarahnya, enam barakallahu fikum bahwasanya hijrah terbagi menjadi dua. Hukum hijrah terbagi menjadi dua. Hukum hijrah yang enam wajib, hukum hijrah yang apa? Yang sunnah. Kapan wajib? Manakala seorang muslim tinggal di negara kufar, tidak mampu menampakkan syiar agamanya, tidak mampu untuk melaksanakan enam barakallahu fikum syiar-syiar Islam secara leluasa, dipersempit, dilarang atau semisalnya wajib hijrah. Paham ya? Tapi kalau seorang muslim tinggal di negara kufar, dia masih leluasa, mampu untuk melaksanakan syiar-syiar Islam, salat tidak dilarang, azan pun silahkan, puasa pun jalan terus, misalkan barakallahu fikum, intinya enggak ada hambatan, hukumnya sunnah untuk dia hijrah. Paham ya? Nah, jadi perlu diperhatikan. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat. Naam. Jadi apabila dipersempit, eh, orang tersebut terhadap ritual agamanya, agama Islam dan dia tidak mampu lagi untuk menampakkan agamanya, maka hendaknya hijrah ke negeri yang dia mampu untuk menampakkan agamanya karena di dalamnya bisa apa? muhafadzatan ala dini dalam rangka untuk menjaga agamanya. Biar agamanya tidak rusak. Bahkan kita pergi ke negara kufar saja, itu hukum asalnya kalau tidak ada keperluan dilarang kecuali kalau memiliki apa? beberapa syarat Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimatullah alaih ketika beliau mensyarah Riyadhus Shalihin terhadap hadis ini juga hadis pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan diperbolehkan seseorang hijrah ke diperbolehkan seseorang pergi ke negara kafir. Jadi seorang muslim boleh pergi ke negara kafir pertama kalau, kalau seandainya ada hajah, keperluan yang daruriyah yang harus atau darurat. Misalkan dia ingin berobat Eh, tidak ada lagi obat-obat kecuali yang ada di Amerika sana. Amerika negara kufar bukan? Naam. Nah, terpaksa dia ke sana berobat. Boleh enggak? Boleh. Keadaannya darurat. Yang kedua, kalau seseorang memiliki ilmu yang mapan, yang bisa menepis atau membantah syubhat-syubhat yang ada. Karena negara kufar itu berbahaya sekali. Nah, barakallahu fikum. Mereka akan menanamkan makar-makar yang bisa merusak Nah, perhatikan baik-baik syarat-syaratnya. Diperbolehkan seseorang pergi ke negara kufar, nah kalau memenuhi beberapa syarat. Pertama diantaranya kalau ada keperluan, kebutuhan yang sangat, kebutuhan yang darurat seperti berobat. Tidak ada obat lain, tidak ada tempat lain, tidak ada intinya sudah mencari di mana-mana. Memang yang tabib atau dokter yang istilahnya terkenal, nah barakallahu fikum, itu misalkan di Amerika misalkan, terpaksa harus ke sana terpaksa dalam keadaan darurat ya kan karena sesuatu yang haram kalau ada perkara yang darurat yang haram tersebut jadi apa diperbolehkan nah barakallahu fikum seperti itu Naam. Apa maksudnya ya? Eh barakallahu fikum naam. Sebagaimana sebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimatullah alaih dalam kitab Al-Qawaidul Fiqhiyah, pantun atau puisi yang sangat indah dengan semakna apa pantunnya? walaysa wajibun bila tidari wala muharramun ma'at tirari eh, walaysa wajibun bila tidari wala muharramun mati tirari artinya tidak ada perkara yang wajib kalau dia tidak mampu paham ya nah kalau dia tidak mampu ya enggak wajib salli qa'iman salatlah kamu dengan berdiri kalau mampu kalau enggak mampu dengan duduk tidak mampu dengan duduk dengan berbaring bukan tiduran Paham ya? Tiduran nanti ketiduran. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, menunjukkan bahwasannya apa? Walaysa wajibun bilak tidari. Jadi kalau orang itu enggak mampu, enggak wajib lagi bagi dia. Wala muharramun ma'tirari Dan tidak ada perkara yang haram bersamaan dia apa? Terpaksa. Bangkai halal atau haram bangkai? Haram. Pada asalnya enggak boleh antum makan bangkai, tapi kalau terpaksa antum lagi jalan-jalan, ternyata qadarullah nang keblasok ke hutan Nah, di hutan juga ada makanan, supermarket enggak ada. Paham ya? Antum di situ enggak dapat makan kecuali bangkai. Bangkai pun bangkai anjing, naudzubillah. Paham ya? Bangkai, enggak ada makanan yang lainnya. Nah, tapi ketika itu antum misalkan enggak makan bangkai, padahal posisinya apa barakallahu fikum darurat diperbolehkan. Tapi ingat, sesuai dengan kadar daruratnya saja. Nah, barakallahu fikum. Jadi perkara yang darurat itu itu pun ada catatan apa sesuai dengan kadar daruratnya. Setelah hilang darurat enggak boleh lagi antum misalkan naudzubillah ya, dalam keadaan benar-benar darurat, enggak ada makanan sama sekali. Antum akhirnya dapat bangkai dan antum sudah makan satu piring. Setelah itu ternyata banyak makanan yang halal datang. Boleh nggak nambah lagi satu piring? Enggak boleh. Karena sudah hilang daruratnya. Itu perlu diperhatikan ya. Walaisa wajibun tidari wala muharramun ma'at tirori Mudah ya. Nah, barakallahu fikum bisa dilihat dalam Al-Qawaidul Fiqhiyah. Nanti kalau seandainya keliru sedikit jadi enggak diluruskan. Kalau tidak salah seperti itu lafadznya. Nah, walaisa wajibun bilak tidari, wala muharramun ma'at Nah, tidak ada perkara yang wajib ketika dia tidak mampu. Ngam ya? Nah, barakallahu fikum, tidak wajib kalau dia tidak mampu. Kalau dia mampu ya wajib, seperti sholat dengan apa tadi? Berdiri. Ya enggak? Kalau dia tidak mampu dengan berdiri dengan duduk. Jika tidak mampu dengan duduk dengan berbaring. Jika tidak mampu semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Seperti itu. Naam, barakallahu fikum. Nah, di sini Barakallahu fikum hafizakumullah di dalam kita pergi ke negara orang kafir itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama dalam keadaan sangat darurat tadi itu. Yang kedua ketika memiliki ilmu yang mapan, yang bisa menepis atau membantah apa? syubhat. Yang ketiga memiliki agama yang kuat, yang bisa apa? Yang bisa menepis dirinya dari syahwat. Karena antum tahu sendiri, di negara-negara kufar itu jelas pakaiannya bagaimana kalau para wanitanya. Tentunya tidak tertutup lagi. Wong kita sekarang hidup di negara kaum muslimin, negara Islam saja sudah seperti ini keadaannya. Banyak perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Paham ya? Yang Rasulullah mengatakan nisaun kasiyatun aryat, para wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Maksudnya bagaimana berpakaian tapi telanjang? Maksudnya mereka memakai pakaian yang sangat ketat, transparan, menampakkan postur tubuhnya, atau menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya yang membuat fitnah manusia. Terutama kaum lelaki yang Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya siapa? Dari hadisnya Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu Rasulullah mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan sebuah fitnah yang lebih dahsyat yang melanda kaum lelaki melainkan fitnah wanita. Hati-hati para fikum. Naam. Jadi ke negara kufar itu pun kalau nggak ada keperluan nggak usah ke sana ngapain? Piknik, nggak usah piknik ke sana. Kalau uangnya ada 30 juta untuk umrah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu caranya. Kalau sebagian orang-orang yang jauh dari agama barakallahu fikum mereka senang rekreasi, piknik. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah hingga beliau berpandangan dan aku berpandangan eh, untuk orang-orang yang mereka apa? pergi dalam keadaan nggak ada kebutuhan kecuali hanya untuk rekreasi, piknik ke negara kufar, aku berpandangan mereka itu orang-orang yang berdosa. Kenapa kok berdosa? Menghambur-hamburkan harta. Paham ya? Nah, yang dikeluarkan bukan satu satu juta, dua juta. Terkadang berani mengeluarkan sekian ratus juta hanya untuk ke Amerika, ke Hong Kong, ke Inggris, ke Belanda atau kemana ke negara-negara kufar itu. Padahal kalau mereka berpikir barakallahu fikum bisa satu umrah Bahkan bahkan ngumrohkan orang pun bisa. Allahumma musta'an sallaha. Naam an yahdiyahum wa an yuwaffiqana jami'an. Kita lihat di sini. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Perhatikan baik-baik barang siapa yang hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan menjumpai di muka bumi ini ketenangan, keluasan yang sangat banyak sekali. Nah, karena kalau dia hidup di kampungnya, di negara kufar yang penuh dengan penindasan misalkan, azan dilarang, puasa pun enggak boleh hingga diteliti seperti itu ya. Salat pun dilarang. Nah, barakallahu fikum zakat dia enggak ada zakat di sana. Kaum muslimin disiksa misalkan, wajib hijrah. Ketika tidak menamp tidak bisa apa? Nah, menampakkan syiar-syiar Islam di sana. Allahul musta'an sallallahu an yuwaffiqana wa iyyahum wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha. Kita lihat di sini falyuhajir firaran bidinihi ila baladin maka hendaknya dia hijrah dalam rangka lari e, dengan membawa agamanya ila baladin ke negeri yastati'u fiha an yudhira dinah ke negeri yang dia mampu untuk menampakkan agamanya seperti itu barakallahu fikum nah bukan hanya dia berpangku tangan senang-senang di sana karena antum tahu sendiri di negara kufar mungkin nyari uang mudah karena banyak perkara yang dihalalkan yang semula haram jadi halal riba pun sudah makanan mereka Allah musta'an sallaha assalamatan afiyah. Kita lihat di sini wa yatamakkana min ibadati rabbih azza wa jal dan memungkinkan untuk dia setelah pindah ke negeri yang mungkin dan mapan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam, perhatikan baik-baik ini penting banget ini ya. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah kita bahas dalam kitab usul apabila bertemu dua dalil yang dohirnya ta'arud, bertentangan, kontradiksi, itu nanti ada yang dikenal dengan al-jama' disinkronkan, digabungkan dua dalil tersebut. Bisa atau tidak gitu loh. Nah, di dalam hadis yang pertama tadi, yang namanya hijrah tidak terputus. Hijrah itu terus ada sampai hari kiamat. Nah, sekarang Rasulullah mengatakan la hijrata ba'dal fatihin. nggak ada hijrah lagi setelah fatum Makkah. Dohirnya tanakut nggak? Yang pertama kata Rasulullah, hijrah itu senantiasa ada sampai hari kiamat. Yang kedua hadisnya Rasulullah mengatakan hijrah tak ba'dal fathi. Enggak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah. Seakan-akan dohirnya tanakut enggak? Dohirnya tanakut berseberangan kontradiksi bertabrakan seakan-akan. Gimana ini? Katanya yang pertama tadi hijrah sampai hari kiamat pintunya terbuka terus. Tapi di sini kenapa hijrah kok malah enggak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah? Nah, bagaimana cara menjamaknya? Tafadhal. Sampai aja, bismillah. Akhirnya nasuh masuk. <laughs> jangan jangan jangan dihapus dulu. Kalau bisa disinkronkan, jangan dihapus dulu. Ingat-ingat, bertemunya dua dalil yang dohirnya bertabrakan, jangan mudah-mudahan dihapus dulu. Disinkronkan dulu, jamak dulu. Kalau bisa dijamak, jamak. Ini masih bisa dijamak. Setelah jamak nggak bisa, baru cek dulu. Duluan mana turunnya? Hadis yang pertama atau yang kedua? Kalau ternyata yang pertama itu lebih duluan, yang kedua yang terakhir, yang dua itu penghapusnya. Yang pertama di mansuh, yang kedua dijadikan nasihnya. Tapi ini masih bisa dijamak. Naam, itu yang pertama. Sisi yang pertama, ungkapanlah hijrah tak badal fathi, tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Makkah, maksudnya tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah karena Makkah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Dulunya Makkah dikuasai oleh siapa? Orang-orang kufar Quraisy sehingga wajib hijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi ketika Rasulullah dan para sahabat dari Madinah ke Mekah, Fatu Mekah pada tahun 8 Hijriah, dihafal ya. Terjadinya Fatum Makkah pada tahun 8 Hijriah, akhirnya Makkah menjadi negeri kaum muslimin. Ada hijrah lagi enggak kira-kira? Enggak ada hijrah lagi. Berarti bisa enggak disinkronkan? Bisa. Bisa. Dijamak, disinkronkan, digabungkan. Oh, maksudnya hadis ini tidak ada hijrah lagi setelah Fatum Makkah, maksudnya tidak ada hijrah dari Makkah ke Madinah. Satu. Yang kedua, tidak ada hijrah yang lebih afdal melainkan apa? hijrahnya Rasulullah waktu itu dari Makkah ke Madinah. Nah, ya enggak ada lagi hijrah yang lebih abdal melainkan hijrahnya Rasulullah yang waktu itu dari Makkah ke Madinah itu sisi yang kedua. Paham ya? Sisi yang kedua. Jadi, nah barakallahu fikum jangan bingung ya. Ketika melihat seperti ini enggak ada hijrah lagi setelah waktu Makkah. Maksudnya apa tadi? Tidak ada hijrah lagi dari Makkah ke Madinah. Kenapa kok enggak ada hijrah lagi? Kenapa Abdurrahman? Kenapa enggak ada hijrah lagi dari Makkah ke Madinah? Naam. asal karena Mekah sudah menjadi negeri kaum muslimin. Paham ya? Sehingga enggak ada hijrah lagi. Waktu itu ketika Rasulullah dan para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, kenapa kok hijrah? Karena Mekah waktu itu masih dikuasai oleh orang-orang kufar, kufar Quraisy. Nah, barakallahu fikum sehingga hijrah dari Mekah ke Madinah masyru' disyaratkan. Tapi ketika terjadi Fatu Makkah, Nah, dibukakan Mekah kemenangan yang sangat luar biasa barakallahu fikum dan itu juga termasuk tanda-tanda yang mendekati ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang terjadi? Enggak ada lagi hijrah dari Mekah ke Madinah. Mekah sudah menjadi negerinya kaum muslimin. Maaf insyaallah ya? Naam. Fatu Mekah terjadi pada tahun berapa? Berapa? Hijriah. Eh, 8 Hijriah ya. Fatu Mekah terjadi pada tahun berapa, Tir? 8 Hijriah. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Ikhwan fi din azbani wasakumullah kita lihat wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam la hijrata badal fathi fal muradu bil hijrah huna al hijratu min Makkah. Adapun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada hijrah lagi setelah fatum Makkah. Yang dimaksud di sini adalah hijrah dari Makkah ke Madinah enggak ada lagi. Paham ya? Nah, dulu sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah, para sahabat sebagian mereka hijrah ke mana? Abdul Fattah Hijrah pertama dulu hijrah dari Makkah ke mana? Sebelum ke Madinah ada hijrah sebelumnya. Ke mana? Betul Madis. Ngapain ke sana? Bukan ke sana. Nah, barakallahu fikum. Sebelum Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, hijrah di Makkah ke Madinah dulunya ada hijrah dulu. Sebagian para sahabat Walaupun waktu Rasulullah nggak ikut ya, cuman sebagian para sahabat karena disiksa, kemudian ditindak dalam artian kekerasan di Makkah, akhirnya hijrah dari Makkah ke ke Habasyah. Jangan lupa ya, ke Habasyah, ke Ethiopia. Nah, dengan sebab itu apa, akhirnya apa? Raja Najasyi ya, yang namanya siapa namanya? Lupa? Antum tadi bilang waduh itu ya. Nah, barakallahu fikum Allah musta'an. Di Siapa namanya Raja Najasyi? Siapa? Ashamah. Ingat-ingat ya, ya, Ashamah namanya. Ayo, Ashamah. Ashamah. Akhirnya masuk Islam dengan apa? Dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Raja Najasyi. Najasyi itu bukan namanya, tapi istilah untuk penguasa Habasyah Ethiopia. Nah, waktu itu dikenal dengan Najasyi namanya Ashamah. Namanya siapa? Ashamah. Ashamah ini adalah salah seorang muslim mukmin meninggal dalam keadaan beriman dengan Rasulullah SAW, tapi belum pernah bertemu Rasulullah. Istilahnya apa istilahnya antum? Apa? Mukhadram ahsan. Ingat-ingat ya, mukhadram muhabram muhabram itu istilahnya apa? Orang yang apa hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati di atas keimanan tapi belum sempat bertemu Rasulullah SAW seperti Raja Najasyi ini. Nah, ketika meninggal dunia Rasulullah menyuruh segenap para sahabat untuk ikut sholat apa? Sholat gaib. Karena meninggalnya di negara kufar, belum tentu disolatkan. Nah, disitulah disyariatkannya sholat gaib. paham ya ketika nah saudara kita kaum muslimin nah, meninggal di negara kufar belum ada yang nyolatkan, maka syaratnya salat ghaib Kalau sudah ada yang nyolatkan enggak perlu lagi kita nyolatkan salat ghaib Itu hukum asal seperti itu. Na'am barakallahu fikum. Raja Najasyi. Siapa namanya tadi dir Raja Najasyi. Siapa namanya tadi? Habasyah siapa? Dengarkan baik-baik. Allah musta'an. Siapa? Siapa? Siapa namanya? Ashama. Jangan keliru mengungkapkan. Hamzah, sad, ha, mim, tak marbutah. Ashama. Nah, barakallahu fikum dihafal itu ya. Karena sering muncul di dalam sejarah-sejarah. Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah tentunya sejarah Islam dan sejarah perjuangan Rasulullah SAW. Jadi, sebelum adanya hijrah dari Makkah ke Madinah, dahulunya hijrah dari Makkah ke Habasyah. Siapa pertama kali sahabiyun jalil yang hijrah dari Makkah ke Habasyah? dalam rangka menyelamatkan agamanya beserta istrinya siapa? Usman. Usman bin siapa? Hmm. bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bersama istrinya siapa istrinya? Khadijah. Allah musta'an. Allah musta'an. Hah? Antum ketawa itu tahu jawabannya enggak? Ketawa-ketawa. Tahu jawabannya enggak? Enggak tahu juga kan? Dengan siapa istrinya? Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Tertawa tidak masalah tapi jangan banyak-banyak barakallahu fikum karena bisa mematikan hati. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kemudian berikutnya barakallahu fikum hafizakumullah annaha lamma futihat ala yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sarat balad islamin Karena setelah dibukakan kemenangan untuk Rasulullah melalui tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadilah Mekah tersebut negeri Islam fala yuhajaru fiha fala yuhajaru minha maka tidak lagi hijrah dari Mekah ke Madinah enggak ada lagi nah barakallahu fikum karena sudah menjadi negeri kaum muslimin innama kana yuhajaru minha indama kanat fi fi nam barakallahu fikum qabdatil kuffar adapun waktu itu disyaratkan hijrah dari Mekah ke Madinah karena waktu itu Makkah berada di genggaman orang-orang kufar. Kufar Quraisy tahu sendiri. Nah, barakallahu fikum sangat membenci Rasulullah SAW. Hingga Rasulullah SAW itu pun apa? Berangkatnya belakangan. Setelah para sahabat, segenap para sahabat mereka berangkat duluan, tinggallah di sana. Nah, barakallahu fikum beberapa sahabat saja. Nah, Rasulullah SAW yang terakhir di antaranya. Beliau nah ditemani oleh sahabiyun jalil ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, siapa yang menemaninya? Siapa yang menemaninya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ditemani eh, barakallahu fikum hafizakumullah hingga Rasulullah SAW suatu ketika karena mereka berkumpul berupaya bikin makar mengepung rumahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Gitu ya. Nah, barakallahu fikum hingga apa? Hingga mereka semua di luar. Rasulullah juga sempat bisa, dikatakan apa barakallahu fikum istilahnya enam eh, sahabat yang menemani pun panik. Bagaimana ini nanti? Ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan semua orang tadi yang mengepung tertidur. Semuanya tertidur. Nah, dan ketika itu Rasulullah ketika keluar dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak ada yang tahu. Nah, namun Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat hijrah dari Makkah ke Madinah tidak berdua saja. Eh, mencari salah seorang nah barakallahu fikum sebagai penunjuk arah. Salah seorang sebagai penunjuk arah. Nah, karena dia punya khibrah, punya kemampuan, punya istilahnya ilmu mengenai enam jalan atau arah yang mungkin apa menuju Madinah yang aman. Siapa orangnya? Hah? Abdullah bin Yahudi? Abdullah bin siapa dulu? Ini orang yang jadikan penunjuk arah ini walaupun enggak muslim tapi dia untuk masalah penunjuk arah amanah itu istilahnya. Nah, siapa namanya? Eh? Abdullah bin? Enggak, bukan Abdullah bin Abu Bakar. Itu Abdurrahman bin, Ab bin Bakar itu yang ngirim makanan. Ketika istirahat di di gua apa itu? Eh? Bukan al-Wasur. Nah, barakallahu fikum. Siapa tadi penunjuk arah tadi? Abdullah bin Abdullah bin Abdullah bin ah, antum? Antum? Abdullah bin Uraiqit. Ya kan? Itu ya Ustaz ya. Abdullah bin Uraiqit ya. Penunjuk arahnya itu Abdullah bin Uraiqit kan? Yang hijrah dari Makkah Madinah itu ya. Nah, kalau tidak salah Abdullah bin Uraiqit bisa dilihat dalam Al-Fusul Fisiratul Rasul. Al-Fusul fi Rasul. Nah, barakallahu fikum Abdullah bin Uraikid. Kemudian ketika Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu naam istirahat. Naam di Jabal Sur tersebut barakallahu fikum. Di situ orang-orang kafir Quraisy mendengar juga dan sempat mereka mencari. Nah, barakallahu fikum tentang keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar ini. Awa, hingga mereka ketika sampai di mulut gua itu, nah kalau seandainya melihat ke bawahnya mungkin ketemu. Namun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya tidak ada satupun yang melihat. Hingga Abu Bakar khawatir. Eh? Nah, barakallahu fikum mengatakan ya Rasulullah law anna ahadahum nadara tahta qadamaihi absarana. Wahai Rasulullah kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat di bawah telapak kakinya akan nampak kita ini. Apa kata Rasulullah? Ya Abu Bakar, Ma dhannuka bisnani Allah salisuhuma? Apa pendapatmu? Kita ini dua orang tapi Allah yang ketiga. Gak usah khawatir. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Allah taala bersama kita. Ternyata benar. Gak ada satupun yang melihat. Akhirnya mereka marah dengan marah yang sangat besar, mengadakan sayembara. Tahu sayembara? Apa itu sayembara? Mengadakan sayembara. Apa sayembara? Ya semacam perlombaan gitu ya Barang siapa yang bisa menemukan Rasulullah atau Abu Bakarnya, nah barakallahu fikum akan dikasih hadiah 100 ekor. Satu ekor apa? Unta. Unta. Kami 100 ekor unta banyak itu. Eh, jangan sembarangan 100 ekor unta itu banyak sekali itu. Harganya kalau sekarang jutaan. Paham ya? Waktu itu mungkin ya juga mahal intinya 100 ekor unta banyak itu. Akhirnya apa? Sayembaranya terdengar di sebuah pelosok atau sebuah kampung itu ada yang dengar. Nah, ketika Rasulullah beserta Abu Bakar tadi lewat, nah barakallahu fikum ternyata yang dengar tadi melihat dan dia sempat ngejar. Ngejar ya. Nah, siapakah sahabat ini yang semula dia pernah mengejar Rasulullah ketika mau berangkat hijrah kemudian masuk Islam? Antum? Sahabat yang pernah ngejar Rasulullah ketika hijrah, tapi ternyata suatu ketika atau suatu hari nanti masuk Islam juga. Siapa? Belum tahu. Siapa antum? Antum. Surakah bin Malik Ahsan. Surakah bin Malik. Paham ya? Surakah bin Malik itu semuanya kisahnya disebutkan dalam kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul, namun bukan di sini pembahasannya, cuman penyuplikan atau sebutan sedikit mengenai hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat barakallahu fikum hafizakumullah wa kanu yudayiqunal muslimin wa yasuddunahum an dinihim. Dahulu mereka yaitu orang-orang kafir Quraisy yang ada di Makkah membikin kaum muslimin sempit dan menghalang-halangi kaum muslimin dari menegakkan agama mereka. Falamma fataha falamma fatahaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sarat bilad islamin. Kemudian tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membukanya itu Fatu Makkah diberikan kemenangan yang sangat luar biasa. Pada tahun berapa tadi? 8 Hijriah Nam sarat bilada Islam menjadilah Mekah menjadi negeri kaum muslimin. Oleh karena itu tidak ada hijrah lagi setelah Fatu Mekah. Hijrah dari Mekah ke Madinah enggak ada lagi. Kemudian berikutnya barakallahu fikum falladhi yuhajiru min Makkah ila Madinah ba'dal fathi la yusamma muhajiran. Maka orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Fatu Mekah enggak dinamakan muhajir. Kenapa enggak dinamakan muhajir? Karena dia pindah dari negeri muslim ke muslim. Ya enggak? pindah dari negeri kaum muslimin ke negeri kaum muslimin, bukan muhajir. Nah, definisi secara apa globalnya bukan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Ingat-ingat muhajir adalah orang yang hijrah dari negeri kufar ke negeri kaum muslimin. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. al hijrata hina idzin laisa laha mujibun. Karena hijrah pada waktu itu pula setelah Fatum Makkah enggak ada faktor yang mewajibkan hijrah. Karena sudah menjadi negara kaum muslimin, negeri kaum muslimin menjadi negeri kaum muslimin. Wa Makkah afdalu minal Madinah wa min ghairiha minal buldan. Bahkan Mekah itu lebih afdal daripada Madinah dan juga yang selainnya dari negeri-negeri yang ada. Karena di Mekah ada Masjidil Haram. di Madinah ada Masjid Nabawi. Salat di Masjidil Haram itu satu kali salat sebanding dengan berapa kali salat? Berapa kali salat? Berapa? Tujuh hari. Tujuh hari sedikit banget. Nah, sholat di Masjidil Haram itu sebanding dengan berapa kali sholat sekali sholat itu? Antum? 70. Sedikit sekali. Antum? Berapa itu? 100 ribu bayangkan. Nah, Masya Allah. Jadi jangan main-main. Nah, barakallahu fiikum. Suatu ketika bisa ke sana. Masya Allah. Kita semuanya berharap ya Walaupun kapan yang jelas harapan baik Insya Allah dihitung kebaikan juga. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fiikum atau sebelumnya. sholat di Masjid Nabawi sebanding dengan berapa sholat? Antum? Eh? Salat di Masjidil Haram di Makkah sebanding dengan 100 ribu kali sholat. Kalau Masjid Nabawi Antum? Seribu. Ahsan. Masjid Nabawi seribu. Kalau Masjid Aqsa sedikit sekali, 500. Dihafal ya, salat di Masjidil Haram sebanding dengan 100.000 ribu kali salat. Satu salat. Salat di Masjid Nabawi 1000 kali salat. Salat di Masjidil Aqsa 500 kali salat. Dihafal ya? Nah, dihafal barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai keliru. Diulangi. Salat di Masjidil Haram berapa kali? Seratus ribu kali sholat. Masjid Nabawi? Seratus ribu kali. Berapa? seribu kali. seribu kali sholat. Masjid Aqsa? ratus kali. lima ratus kali barakallahu fikum hafizakumullah. Kita tutup yang terakhir di sini barakallahu fiqum Amal hijratu min baladil kufri ila baladil islam fa hiya baqiyatun bain al ta'arudu bainal Allah. masyaallah. Adapun hijrah dari negeri kufar ke negeri kaum muslimin itu masih ada terus-menerus sampai matahari terbit dari arah barat dan tidak ada kontradiksi antara hadis-hadis yang ada. Ingat-ingat baik-baik ya. Ini dalam ilmu usul telah sebutkan bahwasannya idza tama'a baina lain, apabila berkumpul antara dua dalil zahiruhuma ta'arud yang dohirnya kedua-duanya berseberangan, bertentangan atau kontradiksi, langkah yang pertama dijamak dulu. Disinkronkan dulu, digabungkan dulu bisa atau enggak itu loh. Kalau tidak bisa baru dilihat mana duluan hadisnya. Ya, dalilnya mana duluan yang muncul, yang pertama atau kedua. Kalau ternyata yang pertama yang duluan secara tarikh, secara sejarah gitu, yang kedua belakangan, biasanya yang kedua itu nasikh, yang pertama mansuh. Nah, nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardah.